Terus kedelapan. Kedelapan. Muajahah menghadapkan wajah kepada guru dengan sempurna. Hendaknya seorang murid duduk di depan gurunya dengan sopan seperti cara duduknya seorang bocah di hadapan kori Al-Qur'an. Nah, coba ulangi kembali. Ulangi kembali eh, anak-anak uh, Abah dengerin semuanya. Apa apa nasihat ada di sini? Ulangi kembali. Hendaknya seorang murid duduk di depan gurunya dengan sopan seperti cara dunia bocah di hadapan qori Al-Quran atau bersila dengan tawadu, tunduk, tenang, khusyuk, mendengarkan uraian guru dengan memandangnya. Sebentar. Kira-kira di antara kita adakah yang duduk di depan gurunya caranya begini? Ini guru ya. Dia duduk depan gurunya begini. Ini guru di depan. Dia duduk begini. Beradab nggak nih? Tidak beradab. Kalau begini cara duduknya di depan gurunya dia tidak beradab. Atau dia selonjorkan. Gurunya di depan, dia selonjorkan ke arah gurunya. Atau menyamping apalagi, makin tidak beradab. Murid yang beradab itu duduk di depan guru seperti ini. Makanya Abah sering menegur kalau ada cara duduk yang gak benar. Karena itu tidak sesuai dengan adab. Anandaku, ingat baik-baik. Karena Abah sering melihat Ananda sering melakukan yang seperti itu. ya, Dimana caranya bukan mengadab. Harusnya adabkan seluruh tubuhnya pada mualimnya. Jangan menyamping, matanya melihat. Bukan bukan merem gitu ya, bukan merem. Bukan menandakan adab yang baik adalah seorang murid merem di depan gurunya. Tetapi dia lihat wajah gurunya dan dia lihat, lihat. Apalagi sang guru menuntut, perhatikan ini, perhatikan baik-baik. Ya sudah perhatikan. Paham? Tidak boleh seperti ini di depan guru. Tidak boleh seperti ini depan guru, ini adab makan saja nggak apa-apa. Ya, makan begini. Silakan. Tapi kalau lagi dengarkan yang sehat dengarkan di halakoh, di pengajian, di tempat ilmu, maka menghadaplah sambil bersila dengan baik di hadapan guru kita. Di hadapan muallim kita. Mafhum anak-anak semuanya? Adab ya, tolong diterapkan ini di sedang waktu belajar kita dan sedang berhadapan dengan guru. Sepenuh badan kita hadapkan pada guru, sepenuh badan. Jangan bicara mualimahnya di sini. Mualimah. Eh, mualimahnya duduk, dia berdiri, nyamping lagi. Adabnya adalah seperti malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Langsung dia berdekatan. Ini tolong yang nyuting. ini istri saya. Jangan sampai nanti penonton menyangka, deh, anak gadis orang nyodakei. Ini istri saya. Baik. Jadi kalau malaikat Jibril, coba lututnya mah. Nih, ini gaya malaikat Jibril. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia hanya berdua, dia sangat akrab dengan sang guru. Caranya adabnya adalah dia pertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Dia letakkan kedua paha, kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi dan dia bertanya. Dia bertanya, dia bertanya, dijawab, dia bertanya. Ini salah satu adab dekat dengan guru. Jangan bicara dengan guru adalah dengan cara nyamping. Menyamping atau dengan sudut mata kita bicara tidak sopan. Guru datang, kita sedang ngetik. Guru datang, kita sedang uh, chattingan segala macamnya. Baca. Hadapilah, tutup kalau perlu tutup bukunya. Kemudian hadapilah guru itu dengan sepenuh badan. Ada apa guru? Sambutlah kalau kita lagi duduk berdirilah, sambut dia, ya. Salami tangannya, ajak dia duduk. Ini baru adab. Terus Jazakillah khair. Mendengarkan uraian guru dan memandangnya menghadap ke arah guru dengan seluruh tubuhnya. Berusaha memahami perkataannya sehingga guru tidak terpaksa mengulang-ulanginya. Ya. Jangan tengok-tengok tanpa diperlukan. Nah, itu, Jangan tengok-tengok sana sini tanpa diperlukan. Celingak-celinguk, celingak-celinguk sana sini. Kalau nggak ada diperlukan, anak-anak coba lihat itu semua seperti kata Nabi. Wahai saudaraku, coba lihat oleh kalian. Baru semuanya melihat ke arah jalan. Hah? Ada orang dengan pakaian perlente, dengan necis, nampak betul ini orang kaya. Nampak banget dia adalah orang kaya. Nabi setelah lewat orang itu, kalian lihat tadi. Lihat ya Rasulullah, bagaimana menurut kalian orang itu? Ya Rasulullah, kalau orang macam gini nih, hmm, kata sahabat, mereka muji-muji. Kemudian, tidak lama kemudian sedang Nabi bicara-bicara, sahabat-sahabat menghadap seperti ini semua pada Nabi. Sebenarnya adab yang sempurna itu ya ketika sedang belajar dengan guru seluruh badan ngadap ya. Kalau itu kan badannya ngadap ke sana kan. Ini badannya ngadap ke situ. Jadi memang betul-betul membuat halakoh halakoh sempurna. Kalau ini masih nyamping ke sana itu namanya. Betul nggak? Jadi bentuknya halakoh ngadap. Nah, sahabat-sahabat membentuk halakoh mengelilingi Nabi saw alaihi Ibaratnya ini Nabi, nah sahabat mengelilingi. Mereka mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Tapi kelilingannya bukan full begitu. Uh, hanya sebatas hadapan. Nah, lewat orang kedua. Coba lihat oleh kalian lihat itu. Ah, datang lagi. Sahabat-sahabat melihat semuanya. Orang lain. Yang ini terompanya belang. Bajunya lusuh. Nampak betul setelan orang miskin. Nah, cara jalan orang miskin dengan orang kaya kan udah beda tuh. Kalau tadi cara jalannya jalan orang berpendidikan. Kalau yang ini cara jalannya cara jalan orang miskin. Apa kata sahabat setelah ditanya Nabi, bagaimana menurut kalian tentang orang itu? Alah ya Rasulullah, kalau itu nggak ada, Allah gitu ya. Apa kata Nabi? Sayang sekali ya, kalian terpesona melihat tampilan. Padahal yang pertama itu tadi adalah ahli neraka. Di mata Allah dia lebih hina daripada seekor anjing dan babi. Sementara yang kedua tadi, dia adalah orang beriman. Dia adalah calon ahli surga. Kalian memuliakan orang, muliakanlah karena kesolehan dan ketakwaan orang. Jangan karena tampilan orang. Kalau tampilan orang, gimana tampilannya? Hah? Tampilannya gimana? Menang, kulitnya putih. Pakai kacamata, kacamata tuh harganya kaya loh itu. Pakaiannya gonta-ganti, mobilnya mewah. Tapi mulutnya gimana? Yang keluar dari mulut yang seperti ini. Jadi orang-orang macam ini di mata Allah tidak lebih berharga daripada seekor anjing dan seekor babi. Sebab apa? Karena yang keluar dari dirinya adalah kekafiran. Yang keluar dari dirinya adalah kesyirikan. Yang keluar dari dirinya adalah kebusukan dan akhlak yang tidak pantas. Ketika Nabi melihat itu, jangan kalian lihat orang dari penilaian fisiknya, dari hartanya, dari kekayaannya. Nilailah orang dari kesolehan dan keimanannya. Nilailah orang dari ketakwaannya. Jangan nilai orang dari bentuk dan tampilan. Jangan nilai orang dari bentuk dan tampilan. Oke. Okay. Lanjut, muwajahah, adabkan seluruh wajah kepada guru dengan sempurna. Lanjut. Jangan menyungsingkan lengan baju atau berkaca pinggam. Digulung baju di depan guru, ya. Singsingkan lengan baju ini dalam Islam tidak beradab. Tidak beradab. Wahai putra-putraku yang tercinta, anak-anakku sekalian, ya, jangan menyingsingkan lengan. Tidakkah papa sering melarang? Hah? Menyingsingkan lengan bukan adab, apalagi sedang bicara dengan guru. Menyingsingkan lengan itu boleh hanya untuk uduk atau untuk nyuci piring. Ya? Selebihnya turunkan lengan kita. Apalagi akhwat, ini jelas adalah aurat ya. Tapi yang ikhwan yang paling penting, ya. jangan pernah menyingsingkan lagi lengan karena itu tidak beradab. Kalau yang ada yang punya lengan-lengan panjang bajunya, maka jangan dilipat-lipat begitu. Ini termasuk di antara bentuk angkuh, di bentuk kesombongan di dalam adab ini melanggar. Apalagi berhadapan dengan guru. Lanjut. Jangan bermain-main dengan tangan dan kaki. Jangan menaruh tangan di dagu, mulut atau Jangan bermain-main dengan tangan dan kaki ketika sedang berhalakah dengan guru. Bermain dengan tangan gimana contohnya? Hah? Macam-macam ya. Bisa jadi memainkan pena ya Kan gitu gaya-gaya murid-murid kita? Atau juga bisa jadi mereka kalau punya HP itu kalau punya HP di depan gurunya main-main begitu. Kecuali kalau guru catat nomor HP saya atau catat nomor HP-nya baru kita. Tapi kalau kita bermain-main di hadapan guru, tangan kita main-main. Ini tidak dibenarkan. Melempar-lempar topi, eh, ambil topi pusing-pusingkan. Sementara kita sedang di majelis ilmu, di depan guru, topinya diputar-putar begini dengan ujung jarinya. Atau pegang bola, kemudian bola dimainkan dengan ada tiga bola atau dua bola, memainkan dengan tangan. Guru sedang ngomong. Tidak beradab ini orang, maka tidak akan ada ilmu yang akan sampai kepadanya dalam keadaan diberkahi oleh Allah. Mungkin dia hafal, tapi Allah tidak berkahi ilmu itu. Baik. Paman anakku, atau main-mainkan ujung depan guru. Hah? Cukil gigi depan guru. Ya, ya, ya, start Nah. Cukil gigi. Hadza laisa minal adab fi syai'. Ini bukanlah adab sedikit pun. Terus Jangan menaruh tangan di dagu. Ah, kanai langsung. Siapa yang kanai barusan. Jangan menaruh tangan di dagu. Siapa yang kanai barusan. <laughs> udah, udah, udah jujur kalian bagus. Alhamdulillah. Barusan aja. Salah seorang atau beberapa orang di antara kawan-kawan langsung ini barusan langsung dibaca oleh Ustaz Asbi jangan menurut tangan di dagu kane langsung WE ya jadi ketika kita sedang menuntut ilmu kita tidak meletakkan tangan di dagu tidak di dagu atau di sini Hah? kenapa anak-anak ananda sering kena tegur oleh abah karena itu memang tidak tidak tidak dalam uh, aturan adab Islam maka para guru tegur anak kita nak jangan letakkan tangan di dagu ketika di majelis ilmu ketika sedang di hadapan guru Ya. Baik. Kenapa? Saya tak tahu jawabannya kenapa. Tapi yang jelas itu bukan minal adab. Terus nah. ah, tadi dikatakan jangan uh, menggerak-gerakkan tangan dan kaki. Gimana menggerakkan tangan? Masih ingat nggak? Fajar dulu ditegur oleh Ustadz kan oleh Abah. Apa kenapa? Karena pahanya gerak-gerak terus ya. Wah aktif itu paha beliau. Aktif betul. Macam gempa bumi gitu. Ya. Tapi ditegur. Nah, itu teguran itu tandanya tidak ada dalam adab Islam seperti itu. Begitu juga kaki kita goyang-goyang ya, seperti orang dengarkan musik. Di depan guru ya, itu tidak baik. Adabnya tidak seperti itu. Terus mulut atau hidung atau bermain-main dengannya atau mengeluarkan sesuatu darinya Ya, mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan sesuatu dari mulut. Mengeluarkan sesuatu dari mulut. Main permen karet. Kita sedang di depan guru. Ya. Mencungkil gigi, ya. Kemudian di depan guru kah? Depan guru. Di depan muallim. Tidak beradab. Adab pada guru itu rapi, bersih kan begitu tadi? Maka tidak ada sisa-sisa yang membuat kita terganggu. Apalagi kalau sempat ditunjuk oleh guru, gigimu tuh. Ada apa? Dia buka kaca. Lihat, eh ada lado tersalik. Ya. Terus Jangan membuka mulut atau mengetuk-ngetuk gigi, jangan mengulurmu ke lantai dengan telapak tangan atau menggambar dengan jari-jari tangan, menganyam jari atau memain-mainkan. Menggambar dengan jari-jari tangan. Ayo, menggambar di, di apa? atau dengan pakai pena gambar di Ayo anak-anakku dengarkan ini adab ya. Jangan menggambar-gambar di depan guru. Menggambar apa di meja. Meja gambar. Tidak boleh dengan jari kah ya. Ah, guru sedang bicara, kemudian jari-jari kita menggambar atau guru sedang bicara di hidung guru dibuat sini bibirnya. Aina oleh seminal adab fi syai'. Terus Bila di depan guru maka jangan bersandar ke tembok atau bantal. Ah, paham? Paham anak-anakku? Jika di depan guru tolong apa tadi, sahab? Jangan bersandar dan jangan Ulang balik baca, San. Bila di depan guru maka jangan bersandar ke tembok atau bantal. Ah, jangan bersandar ke tembok atau ke bantal. Jadi posisinya seperti kalian. Ya, seperti para muallimah Jangan bersandar. Kalau yang bersandar-sandar, <laughs> Ma'ruf anna hadza laisa minal adab. Terkenallah bahwa ini tidak termasuk di antara pembahasan adab. Enggak boleh. Tidak boleh. Kecuali apabila guru yang meminta, bersandarlah nak, bersandar, ya. Pakai bantal ini, bersandarlah. Enggak apa-apa. Kalau kalau tidak maka tidak benar kita bersandar di depan guru. Terus meletakkan tangan di atasnya atau yang serupa itu. Jangan memunggungi guru atau menghadapkan salah satu sisi tubuh saja kepadanya. Jangan banyak berbicara yang tidak perlu. Jangan memunggungi guru. Jangan hanya menghadapkan satu sisi saja, kanan atau kiri seperti yang tadi. Jadi, hadapkan seluruh tubuh, ya. Terus Jangan menuju di hadapannya atau menciptakan sesuatu yang mengandung perkara tidak pantas didengar. Aha, kepada guru jangan lucu luculah melawak-lawak kepada guru kepada muallim. Jangan melawak-lawak di hadapan muallim. Jadi acara-acara ya. Oh ya, silakan. Itu apa nama uh, na nama siapa nih? Rahimah. Halimah. Ah, afwan ya Halimah. Wajib pakai manset ya. Ya, wajib pakai manset. Saya ini aurat. Tadi ketika beliau minta izin, ini terbuka semua. Itu adalah aurat dan aurat itu wajib ditutupi. Nah macam ini kalau ada yang salah di tempat ditegur. Nah, soalnya nanti lupa. Ya, semuanya nih itu pelajaran untuk semua. Silakan. Perkataan yang kotor atau kekurang ajaran. Jangan tertawa tanpa sebab yang jangan tertawa tanpa sebab yang jelas. Jika memang harus tertawa, cukup tersenyum dan usahakan tidak bersuara. Jangan berdahan dan tidak yang tidak perlu. Sedapat mungkin tidak meludah atau mengeluarkan dahak dan mengeluarkan dahak dari mulut di hadapannya. Kalau seandainya terpaksa harus mengeluarkan dahak, ya, terpaksa, maka itu tidak bersuara. Tidak bersuara. Bisa nggak mengeluarkan dahak tanpa suara? Bisa. Ya, bisa. Umpama, ya, kita punya tisu nih. Kita ingin meludah atau ada sesuatu yang tidak enak di, sehingga uh, kita harus membuangnya. Maka tutup mulut kita sepenuhnya. Bisa tidak bersuara keluarkanlah dengan remas dengan tisu tadi. Sudah selesai. Kalau ada tong sampah dekat itu buanglah atau kalau nggak ada digulung yang rapi kemudian ditaruh kembali di kantong kita. Ada tong sampah nanti buang. Silakan terus. Jangan menggugah tanda hak dari mulut di hadapannya, tetapi buanglah secara hati-hati ke sapu tangan, kain atau yang sejenisnya. Ya, selama berdiskusi Selama berdiskusi atau mengulang pelajaran di hadapan guru, jagalah agar telapak kaki selalu tertutup dan tangan tetap tenang. Iya, tangan tetap tenang. E, filosofinya begini, anak-anak sekalian. Seperti kata para sahabat, kami kalau sedang berguru, kalau kami sedang duduk di depan guru, tenangnya kami itu apabila datang burung gagak, kalau datang burung merpati, burung gagak, Burung itu tidak akan beranjak dari kami, inggapkah di bahu, inggapkah di kepala, sampai dia sendiri yang bosan dan pergi sendiri tanpa dihalau. Kita udah sanggup nggak kira-kira gitu? Tapi kalau mau bisa nggak begitu? Bisa. Menandakan tenangnya belajar. Burung nih datang nih, temen ada di pagi di belakang. Jangankan burung, cicak sini nggak siko, cicak aja datang sini udah mulai. Wah cicak cicak cicak. Heboh amat seorang murid di hadapan guru, dia tidak bergeming. Dia kaku dan uh, seperti kursi, ya. Sehingga kalau burung inggap ke sana, burungnya yang sendiri akan pergi bila sudah dia bosan di atas itu. Begitulah para sahabat, kalau ada yang inggap di sini, sampai-sampai burung inggap dan tidak ada yang menggubris. Kalau anak-anak kita patut untuk kita tegur ya. Apabila lewat orang matanya ngelihat, lewat lagi yang lain lihat pula, datang lihat. Sementara dia senang belajar. Atau ada memang di atas capung yang terbang, oh, kupu-kupu yang masuk ke ruangan kelas. Semua mata melihat ke situ. Ajarkan kepada mereka bagaimana adabnya. Adab tidak boleh mata ini beralih daripada guru. Daripada muallim. Adabnya, ajarkan murid-murid kita tidak dibenarkan matanya kemana-mana kecuali hanya ke arah kita. Adabnya demikian. Baik, lanjut. Bila bersin maka rendahkan suara sedapat mungkin sembari menutup muka dengan sapu tangan atau semacamnya. Bila bersin mohon agak menahan-nahan lah. Tidak dia ini bukan hanya di depan guru sebenarnya. Di depan yang lain juga begitu. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya. Bersinlah dengan wibawa, dengan suara rendah dan itu bisa. Kalau mau belajar bersin belajar sama Safira. Safira gimana kalau bersinnya? Nah cara bersin yang sopan. Masih begitu nggak sekarang? Masih ya. Itu cara bersin yang yang anu daripada aceng. Tonggok lu dah hak songgok sih kok. Kalau dia buka laptop, basah laptopnya. Ya, bersin yang benar itu adalah usahakan kita kita pasti bisa kendalikan. Itulah bersin yang benar. Bukannya bersin orang-orang jahil yang di luar sana. kadang ke muka kawan mana, cuin ke muka kawan. Saya punya teman yang kayak gitu perangainya dan itu sangat tidak beradab. Kalau bersin dia cari lu kawan mana. Pada itu bakteri semua, kuman semua yang keluar dari mulutnya. Ke muka kawan dihadapkan. La ilaha illallah. Terus bila menguap maka tutuplah mulut setelah sedapat mungkin menahannya. Ya. Jadi kalau mau menguap, coba perhatikan ke sini. Kalau menguap, tahan seperti ini ya. Mm. Itu yang paling bagus daripada menutup mulut. Yang paling bagus dari menguap daripada kita menutup mulut, yang paling bagus adalah tahan. Pertemukan gigi atas dan gigi bawah. Gitu. Insya Allah bisa tertahan. Dan itu lebih baik daripada kita menguap, oh, tiup sebentar, oh. Ya. Menguap di depan guru apalagi sedang belajar, ah, siap-siaplah mendapatkan murka Allah siap-siap dalam mendapatkan murka murka rasulnya dan murka guru. Ya, menguap ketika mengeluarkan suara apalagi. Jadi cara menguap bagaimana zikra tadi? Cara menguap bagaimana? Menahan menguap. Karena kata Rasulullah menguap itu dari setan kata Rasulullah. Tahan. Menguap itu minasyai minasyaitan. Tahan. Cara menahannya bagaimana zikra? mempertemukan gigi atas tuh coba lawan. Pertemukan gigi atas dan gigi bawah. Tahan. Jangan sampai dia lepas. Nanti mata kita eh, eh, akan mulai mengeluarkan airnya sedikit. Tapi kalau kita turun, kalau wah, wah, wah, wah, begitu ya. Sering sekali kita itu lupa menutup, maka ini peluang yang sangat baik bagi syaitan mengganggu kita. Kemudian ini juga akan sakit, ini akan mengalami kontraksi yang sangat ekstrim. Kadang-kadang bisa membengkak di sininya. Ya, apabila kita terus menguap sebentar cara menghilangkan kuap itu adalah tahan gigi atas gigi bawah, pertemukan. Insya Allah hilang antuknya itu. Insya Allah. Terus. Riwayatan dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata. Nah, aneh nggak kalau menguap satu yang lain mulai menguap terasa aneh nggak sama sama kalian semua? Kenapa? Bisa jawab? Menguap itu bukan menular. Jangan katakan menguap itu menular. Tapi para setan yang spesialis membuat orang mengantuk sedang menyerang sedang menyerang. Kalau yang satu sudah mulai kena, yang lain akan mulai berusaha dia masuk pada yang lain. Sehingga hampir susul menyusul menguapnya. Kalau yang satu berjuang, yang satu juga berjuang, setan melihat nggak laku kita di sini. Dia akan cari komunitas lain. Ya, terus. Di antara hak alim adalah jika engkau mengucapkan salam kepada sekumpulan orang, maka engkau memberikan maka engkau berikan salam penghormatan untuknya secara khusus. Jika perlu di hadapannya, maka jangan menunjuk-nunjuk dengan tanganmu, jangan beri syarat dengan kedipan mata di sisinya. Jangan berkata kepadanya, seseorang berkata begini dan begitu, berlawanan dengan pendapat Anda. Nah, itu yang penting ya. Jangan kita membenturkan pendapat ustadz lain kepada ustadz yang di depan kita. Ustadz, kata ustadz Anu, itu nggak boleh. Paham? Ustadz kata Ustadz Anu itu nggak boleh. Cukup begini, Ustadz ada pendapat lain. Bagaimana menurut Ustadz? Kalau seandainya disampaikan sebegini, terima kasih Ustadz. Seandainya kita katakan ada pendapat lain, kami bingung Ustadz, mohon diluruskan. Bahasanya seolah-olah kita sering minta fatwa kepada Ustadz kita ini, kepada muallim ini. Dan jangan menyebutkan nama Ustadznya. Ustadz, kata Ustadz Anu, karena kata murabbi Anu, kat, ketika kita menyampaikan itu, bisa jadi yang kita pahami tidak seperti yang itu dilafazkan oleh ustadz yang kita sebut itu. Sementara kita sudah menyampaikannya kepada ustadz yang di depan kita. Bisa jadi apa yang beliau ya, katakan bertentangan dengan yang akan kita sampaikan. Menjadikan beliau benci kepada ustadz Anu. Menjadikan beliau akan marah kepada ustadz Anu. Sering ini murid yang menjadi asbab berbenturannya para ustadz. Sering loh. Murid akhirnya menjadi asbab berbenturan para ustadz. Gara-gara apa? Menyebutkan nama. Itu tidak baik. Kata Ustadz Anu, Ustadz, si Fulan tidak ber, tidak setuju dengan pendapat Ustadz. Nggak usah disebutkan aja lah. Ya. Oh, siapa Ustadznya? Sebaiknya tidak usah dijawab. Ya, kalau dia bertanya, siapa Ustadznya? Mohon maaf Ustadz, saya tidak mau ada rekeretakan hati antara sesama Ustadz. Udah selesai. Minta maaf saya tidak mau menyampaikannya karena ada keretakan hati di antara sama Ustaz. Kalau dia mengatakan insya Allah tidak, saya akan telepon dia, saya akan kunjungi ke rumahnya. Ya, nah itu. Macam saya, saya lakukan hal itu, saya bertanya siapa yang menyampaikan itu? Ustadz ini. Maka saya telepon beliau, betulkah Ustadz menyampaikan ini Ustadz? Kak, saya dengar kabar dari uh, eh, Jamah Dianu. Iya benar, Ustadz Barakallahu Fik. Ya, malu mulai saya memasukkan nasihat-nasihat ya Tolong saya baca di kitab anu. Akhirnya beliau setelah itu meralat perkataannya yang bertentangan dengan saya. Setelah saya kontak langsung. Gitu. Lanjut. Ini memang sengaja saya panjangkan karena ini berkaitan adab murid dengan guru, adab murid dengan guru. Sengaja saya panjangkan. Ini disampaikan pada anak-anak dan diterapkan di lapangan. Ustaz Fadil, tolong nih apa yang didengarkan sekarang setelah anak-anak kita mendengarkan semua ini jadi terapan kita di lapangan, ya uh, Ustaz Asbi, Sare, semuanya. Tolong ini menjadi terapan kita pada anak-anak kita. Bagaimana ada-ada yang kita dengarkan melalui uraian uh, bedah kitab kita hari ini. Terus. Jangan menggunjing atau ribah seseorang di hadapannya. Makanya kata Rasul, pulanglah engkau. Ketika ada orang yang ngajak Nabi untuk bergibah, Hah? Gimana tadi kisahnya? Arzak, kemarin gimana kisahnya? Ada orang mau mau menggunjing orang nih, Gimana kisahnya kemarin kata Nabi? Lupa? Dibantu oleh temannya. Guys? Suruh pulang oleh Nabi kan? Pulanglah kamu. Saya nggak mau dengar. Kalau ada orang mau datangkan gunjing, maka adab seorang guru jangan dengerin. Nah, ini kebiasaan anak-anak kebawa di lapangan, kebawa. Papa, papa, si Anu, si Anu, si Anu temannya digunjingannya, ya kan? Si Anu, si Anu, anu di sekolah tadi gini, mama, mama, ibu, ayah, bunda, didengerin sama orang tuanya. Harusnya nak, jangan gunjingan temanmu di rumah. Langsung luruskan bahwa itu salah. Jangan kau ceritakan si fulan, si fulan kepada mama, kepada papa, kepada ayah, kepada bunda. Tegur anak-anak kita ketika ada murid yang ingin menggunjing temannya kepada kita. Tegur langsung di tempat. Jangan menggunjingkan orang lain nak. Stop. Buat suasana sehingga dia tidak mentok ya, mau bicara dengan ini dia mentok. Karena dalam surat An-Nur ayat 17, ayat 19 ya, ayat 17, ayat 18, 16 Allah mengharamkan kita menerima orang membawa gunjing ke kita. Gitu nak ya. Allah haramkan jika datang katakan tidak. Siapapun orang punya aib dan cacat dan saya tidak mau mendengarkan cacat saudara saya. Saya tidak mau dengarkan. Kalau Minta solusi. Ah, kalau minta solusi saja baru dibolehkan. Ada tiga ya. Surat Al-Nisa ayat 114. Baru dibolehkan kita menceritakan aib orang. Salah satunya minta solusi. Tapi minta solusi itu dengan orang kita yakin dia bisa memberikan solusi. Kalau dia nggak bisa memberikan solusi, tapi kita menceritakan kepadanya, itu namanya curhat. Curhat dalam bahasa canggih. Sementara dia adalah gunjing. Ya, mengunjingkan orang itu namanya. Baik, apalagi kepada guru guru harusnya tolak mentah-mentah dan luruskan kepada murid, nah tidak ada orang yang bersih dari cacat. Maka kalau cacat orang kau ceritakan, maka engkau pun akan ceritakan orang cacat-cacatmu. Terus jangan mencari-cari kesalahannya. Jika dia berbuat kesalahan maka engkau menerima permintaan maafnya. Hormati dia semata-mata karena Allah Ta'ala Jika dia mempunyai suatu keperluan Maka engkau segera mendahulunya mendahului siapapun untuk berkhidmat kepadanya. Kalau guru, mualim <clears throat> minta tolong, prioritaskan permintaan tolongnya daripada teman kita, daripada yang lain. Prioritaskan. Ya, silakan. Prioritaskan. Kalau guru minta tolong, prioritaskan perkataan guru. Nah, sekarang ada guru minta tolong, orang tua minta tolong, dahulukan yang mana? Dahulukan guru atau orang tua? Dahulukan orang oh, guru atau orang tua? dulu kan orang tua, tapi wajib minta izin pada guru di waktu yang sama. Guru minta tolong, tolong ketikkan ini, sore udah saya terima ya, sampaikan, wahai guru yang saya cintai, yang saya muliakan, saya juga dapat dari tugas dari orang tua, hari ini juga harus selesai. Ya, saya mohon izin, saya tidak bisa mengerjakannya. Ada dua permintaan, satu guru, satu orang tua, prioritaskan orang tua, tapi minta izin pada pada guru bahwa kita tidak bisa mengerjakannya. Lanjut. Jangan menarik-narik bajunya. Jangan tarik-tarik baju guru. Ah, start. start. tolong ajar kepada anak-anak kita. Ah, eh, <laughs> merasa? Ya, jangan biarkan murid-murid kita tuh terbiasa narik-narik baju kita, jilbab kita. Ah, ah apa? Tidak boleh. Nah, narik tas kita, katakan adabnya tidak benar. Itu tidak boleh. Taib. Biasa anak-anak pada orang tua nih kebawa sampai ke sekolah. Ya, Kalau suami suami dengan guru. Sebentar. Kalau suami dengan guru, dahulukan suami pastinya. Karena kewajiban pada suami lebih tinggi daripada kewajiban daripada orang tua sekalipun. Ya. Uh, tentu saja ini dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan guru kita. Ya, suami saya menyuruh begini jadi kalau ada guru, guru yang ada alim dia pasti tahu. Kalau gitu dulu kan perkataan suamimu. Kan begitu kan? Ya. Silakan. Nanti kita habis sampai yang di sini, kita sholat duha sebentar ya. Kita break, kita sholat duha, langsung uh, dan itu snack. Kalau kata Mu'alim Re, snack. Kalau kata saya duha tadi. Jadi uh, setelah sholat duha, kita nikmati snack, kemudian lanjut. Begitu ya? Kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kona'ah, kona'ah. Terus? Jangan merengek-rengek minta sesuatu kepadanya saat dia sedang malas. Jangan merasa bosan setelah lama bergaul dengannya, sebab guru ibarat pohon korma yang diharap-harapkan sesuatu jatuh darinya. Ah, jangan pernah bosan dengan guru kita. Jangan pernah bosan. Apa nih saya sudah bosan dengan ustadz nih? Bahasa apa ini? Apa nih saya sudah bosan dengan ustadz nih. Ustadz ini agak kaku. Ustadz ini ilmunya nggak seberapa. Subhanallah. Bahasa saya sudah bosan. Saya mau cari ustadz lain. Ya. Selama pada ini ada kebaikan, silahkan bergurulah sebanyak-banyaknya orang. Tetapi jangan sampai merasa bosan dengan guru kita. Jangan pernah. Ya, terus. Itu-itu kajinya, kan? Ya. Seorang mukmin yang alim itu lebih besar pahalanya dibanding seorang berpuasa di siang hari. Ya. Mengerjakan qiyamul mulai di malamnya serta berperang jalannya. Naam, coba lihat. Kita puasa siang hari. Kita tahajud di malam hari, kita berjihad di jalan Allah. Mana yang lebih utama dibandingkan kita dekat dengan seorang alim? Hafiz, Imam, mana yang lebih utama? Kita setiap puasa siang hari, tahajud di malam hari dan berjihad di jalan Allah. Mana yang lebih utama dibandingkan kita dekat dengan orang alim? Tolong jawab. Mana yang lebih utama? Lebih utama dekat dengan orang alim. Sebab apa? Bisa jawab enggak? Orang yang berjihad bisa salah. Orang yang saum bisa ditolak. Orang yang eh, apa tahajud bisa juga ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia akan melaksanakannya dengan tanpa ilmu. Karena dia melaksanakannya dan dia tidak aman dari ria, dia tidak aman dari ujub, dia tidak aman dari manan. Orang alim mampu mengontrol dan melindunginya, mampu mengingatkan dan menasihatinya dengan ilmunya. Makanya dekat dengan orang alim lebih utama, lebih utama daripada dekat dengan ahli ibadah. Gitu. Ya. Sekali lagi, sebab apa Hafiz? Sebab apa? Dekat orang alim lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, daripada puasa, daripada uh, sholat tahajud. Kenapa? Karena orang alim bisa melindungi kita dari rusaknya amal. Kita tahajud, tapi tidak dengan ilmu. Maka kita akan ditolak oleh Allah. Ya, Kita puasa, kan ada orang saya ilmu yang ada sudah sudah saya amalkan dan saya beristiqomah eh, dengan ilmu ini. Nggak perlulah saya harus eh, nempel-nempel sama ustadz sama ulama nggak perlu. Kalau orang kayak gini nih, dia mudah akan terkena ria, dia mudah terkena ujub, dia mudah terkena manan, dia akan mudah untuk merasa dirinya yang terbaik dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Sementara dekat dengan orang alim, orang alimnya ini akan menjaga semua amalannya, akidahnya, imannya dan sebagainya dengan ilmunya. Baik. Dan bila seorang alim wafat maka retaklah sesuatu bagian dari Islam yang tidak bisa ditambal oleh apapun sampai hari kiamat. Ya Allah, jika seorang alim yang wafat maka retaklah satu bahagian dari Islam yang tidak bisa. Kalau kaca retak bisa nggak ditambal? Bisa nggak disatukan lagi? Enggak. Begitu betul malangnya ketika ada orang alim yang meninggal dunia. Rugi besar. Artinya selagi dia masih hidup jangan pernah bosan dengan orang alim, dengan guru. Jangan pernah bosan. Ya. Baik. Uh, cukup. Sebagian ulama berkata di antara bentuk penghormatan kepada guru adalah jangan duduk di sampingnya, di atas tempat sholatnya atau di atas Sebentar, sebentar, sebentar. Coba ulangi, jangan duduk di mana? Jangan duduk di sampingnya. Berarti nggak boleh duduk di samping ustaz. samping kanan, samping kirinya, mualim tapi di hadapannya. Kan gitu tadi ya, di hadapannya. Terus di atas tempat sholatnya atau di atas alas duduknya. Kalau itu jelas sajadahnya Ustadz, jangan sholat di atas sajadahnya. Kecuali beliau yang minta, beliau yang izinkan. Terus? Jika guru memintanya melakukan hal itu, maka jangan menurutinya. Ya. Kecuali jika dia memaksa dan tidak bisa ditolak. Adab yang paling baik itu adalah coba menolaklah. Eh sholat saja di atas sajadah saya nggak apa-apa. Itu sajadah ustaz, sajadah guru, sajadah muallim. Sekarang muallim uh, suruh sholat di situ nggak apa-apa. Enggak muallim saya sini aja. Ini sajadah muallim. Begitu adabnya, masya Allah ya. adabnya itu dijaga. Lah kecuali enggak, saya memaksa kata guru itu. Maka uh, eh, sholatlah di atas sajadah itu. Ini saya temukan di Mesir. Saya temukan di Saudi dulu. Ada beberapa syekh saya memaksa. Anak ujbiruk, anak apa tuh, anak ukrihuka, ya kan? Ukrihuka itu saya memaksamu. Anak ujubiruka, kasih memaksamu. Maka saat itu barulah kita duduk di atas sejadahnya, duduk di atas tempat tidur tempat duduknya, tidur di tempat tidurnya. Ya. Terus kecuali dia memaksa dan tidak bisa menolak, maka tidak mengapa untuk matur perintahnya pada saat itu. Lalu kembalikanlah pada tuntunan setelah itu. Baik, setelah selesai. Kita break berapa menit? Ada waktu duhanya jam berapa? Kalau di sini Kalau anak jam 10. Aha. Baik. Iya, gimana Mbak? Baik. Ini Bude bertanya. Bude bertanya, mana Bude satu lagi datang nggak hari ini? Ah ya, sama-sama Bude. Uh, Bude bertanya, kalau ada keseharian guru kita itu ternyata tidak sama dengan yang kita dengarkan, ilmu yang dan adab yang kita dengarkan, gimana sikap kita kepada guru ini? Bagus, ini yang pertama, mintakan ampun kepada Allah untuknya. Terus yang kedua, doakan dia agar semoga Allah merubahnya kepada lebih baik. Terus yang ketiga gimana? Ditinggalkan gak guru ini? Jangan ditinggalkan. Selemah-lemah seorang guru dia tetap pembawa cahaya. Walaupun cahayanya kelasnya kelas lilin. Kelas cahayanya kelas lilin. Bagaimana cahaya kelas lilin Sofna? Ini lampu lilin, ha? apinya hidup. Cahayanya diperlukan oleh lingkungan yang gelap nggak? Kemana dia pergi? Ini lilin. Orang-orang masih memerlukan cahaya yang dihasilkan oleh lilin ini nggak? Betul. Tapi gimana nasib lilin sendiri? Lilin sendiri makin habis, makin terbakar. Artinya ilmunya masih bisa dipegang walaupun dirinya pribadinya sendiri tidak selamat. Gitu, paham? Orang berilmu, ilmunya saja masih tetap bisa kita buru kita harapkan. Ustadz, bukankah kita disuruh mencari guru yang berakhlak? Iya, kalau ada pilihan. Kalau ada pilihan, maka pilihlah guru yang lebih berakhlak. Tapi ketika gurunya cuma kayak gini, cuma kayak gini, maka dengarkanlah ilmunya. Ya, dengarkanlah ilmunya, bermajlislah dengannya walaupun dia agak akhlaknya lemah. Nah, habis kita break sampai kita mulai lagi tank, mulai lagi tank pas jam 10. Pas jam 10. Ini banyak pertanyaan yang sudah disiapkan. Kita akan mulai menjawab ini dulu sampai waktu maksimal setengah jam. Kita jawab ini dulu baru kita lanjutkan.